الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada. Mari bersama-sama mendayagunakan seluruh kenikmatan-kenikmatannya Allah dunia seisinya. Kita jadikan sebagai wasilah, sarana dan media at-taqarrubu ilallah, pendekatan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisali awamirillah wajtinabi nawahih taat, patuh, dan tunduk menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dalam rangka meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermutu dan berkualitas dalam semua aspek kehidupan pasti mendapatkan keberkahan dan kemakmuran yang penuh dengan rahmat, nikmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna aghlal kura amanu wattaqaw lafatakhna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Masyarakat, rakyat dan penduduk jika mereka senantiasa meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafatakhna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala berjanji membuka pintu-pintu langit dan bumi menurunkan keberkahan dan kemakmuran dalam semua lini kehidupan. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jum'ah hari ini kami beri tema Alamatul Muttaqin wa Jaza'uhum. Tanda-tandanya orang yang bertakwa dan pahala-pahala bagi mereka. Manusia diciptakan di permukaan bumi ini pada dasarnya mempunyai amanat yang pokok dan mendasar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas, U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal min qablikum. Beribadalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang patut dan pantas disebut sebagai orang yang bertakwa? Dan bagaimana tanda-tandanya mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 134-135. Setidak-tidaknya ada empat tanda sebagai orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, memiliki kecerdasan di dalam ekonomi atau finansial. Siapa mereka itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta bendanya dalam kondisi apapun. Baik itu dalam keadaan lapang, berkecukupan, maupun dalam keadaan sempit, tidak punya uang, maka tetap menginfakkan harta bendanya. Maka mereka itulah patut dan pantas disebut sebagai orang yang bertakwa karena memiliki kecerdasan finansial. Kemudian yang kedua, memiliki kecerdasan emosional. Siapa mereka itu? Wal kadiminal ghaidah orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamas bisurati. Bukanlah orang yang kuat dan hebat itu adalah orang-orang yang menang di dalam pergulatan. Laisa syadid bisur'ah. Inna syadid alladhi yamliku nafsahu indal hodobi. Yang disebut sebagai orang yang terkuat dan terhebat itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika ia marah. Maka orang yang demikian inilah patut dan pantas disebut sebagai orang yang bertakwa karena memiliki kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga, memiliki kecerdasan sosial. Siapa mereka itu? Walafina aninas. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang demikian ini di dalam kehidupannya menciptakan kerukunan, kebersamaan dan kedamaian antar sesama. Maka orang yang demikian ini patut dan pantas disebut sebagai orang yang bertakwa karena memiliki tanda-tanda kecerdasan di dalam sosialnya. Kemudian yang keempat, memiliki kecerdasan spiritual. Siapa mereka itu? Walladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian itu pasti dan pasti akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ini patut dan pantas disebut sebagai orang yang bertakwa karena memiliki kecerdasan spiritual. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pahala-pahala mereka yang diberikan Allah kepada mereka? Ada dua pahala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, dosa-dosanya diampuni. Kemudian yang kedua, dijamin masuk ke dalam surga. Ulaika ala ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min taqtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kiranya demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin was samawati wal ard. للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن الذين ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي نور بصائر المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة لقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى